Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khatamin nabiyyin amma ba'd fa ikhwani fid din azzani wa azakumullah Sebelum kita lanjutkan penjelasan kita yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan terhadap hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yaitu hadis yang ke 29 sebagaimana seperti biasanya yang kemarin belum setoran setorkan terlebih dahulu barakallahu fikum Ewa eh, na'am tafadhal bismillah Fahalif bin nas Naam barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amrin yudkhilu yudkhilu lil jannah wa yubaidu yub'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yasaluhu wa alayhi. Ta'budu Allah wa la tusyriku bi shay'an wa tuqimus salah wa وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم والجنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يدخل الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون حتى بلغ يعملون أوه. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله فقال رأس الأمر الإسلام وعموده وعموده الصلاة وذروة سناني والجهاد في سبيل الله ثم قال ألا أخبرك بما لقي ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمأخذون بما نتكلم به فقال سكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في وجوههم في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح Na'am barakallahu fikum. Antum sudah kemarin? Sudah? Sudah? teman sudah? Fadal. Naam barakallahu fikum. Antum sudah? Bismillah. Tambal balagha Naam barakallahu fiikum. Antum sudah? Sudah antum? Sudahlah, sudah? Eh, barakallahu fiikum. Antum sudah? Siap? Siap? Eh, apa? bas. Khair insyaallah. Naam barakallahu fiikum. Esan sudah? Sudah? Ayo, bismillah. Antum anak? Bismillah. Pesan pertama apa? Naam barakallahu fiikum. Bismillah. Siap? Bismillah. Apa? Bismillah. Pas pertama belum siap? Besok, ya Mas. Antum ulang lagi bismillah, siap? Ayo bismillah. Mudah-mudahan barakallahu fiikum. Ya. Bismillah. hijratuhu yusibuha Fahijratuhu Ila ma hajara ilaih bismillah. Bismillah. Bismillah. sebelah hijratuhu ila ma hajara Naam barakallahu fikum. Anu hafal enggak? Hafal. Bismillah. Yang keras suaranya ya. Bismillah, Abdul Ghafur. Hadis yang kedua siap? Ayo, bismillah. sudah. La ba'as, insyaallah. Nanti lanjutkan ya. Bismillah. yura alai akhir safar wala ya'rifu minna ahadun wa wada'a kafaihi Hah? Hah? Qulna ya Rasulullah. Faqulna ya Muhammad Ini ada anu ya, eh satu lagi ya. Eh la khair insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Antum sudah hafal yang kedua? Antum. Antum siap? Alhamdulillah. Eh, bismillah. Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah al mana habis Ya Umar, ada Allah barakallahu Yang lainnya insyaallah menyusul ya. Nah, pelan-pelan insyaallah bisa barakallahu fikum. Naam. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Shalal al Fauzan habibullah taala wa ra'ahu kita lihat di sini barakallahu fikum qaluhu wa sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara dan sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. As-sadaqatu aidan ala qismain. Sedekah itu sendiri terbagi menjadi dua. Pertama, fariidatin wa hiya zakah, sedekah yang yang, wajib, yang faridah yaitu zakat. Ini yang pertama ya. Zakat na barakallahu fikum adalah apa? Adalah sedekah yang sifatnya wajib. Naam. Zakat sini zakat harta juga wajib kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya, nisab, haul, na barakallahu fikum. Zakat fitrah juga wajib bagi yang mampu. Yang kedua, Wa tatawwu'in wa at-tabarru'atu fi wujuhil khair. Yang kedua sedekah yang sifatnya sunnah. Nah, yang sifatnya apa? Sunnah. Pertama sedekah yang wajib seperti apa? Yang wajib tadi? Seperti apa? Yang wajib itu seperti apa? Zakat atau yang semisalnya barakallahu fikum ya sedekah terbagi menjadi dua. Sedekah yang wajib, sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib seperti zakat, ada sedekah yang sunnah ya at-tabarru'at. At-tabarru'at itu adalah donasi atau sumbangan. Nah, yang sumbernya atas kerelaan dia sendiri. Itu namanya tabarru'at. At-tabarru'at fi wujuhil khair. Itu donasi atau sumbangan pada perkara-perkara yang baik, membantu masjid, menyumbang masjid. Itu termasuk tatawu, hukumnya sunnah. Yang punya silakan tafadhal, yang tidak punya tidak masalah. Seperti itu. Naam. As-sadaqatu tulfi'ul khati'ah kama yutfi'u ma'un naro Sedekah itu bisa memadamkan dosa-dosa atau kekeliruan atau kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Fa idza aradta an tudfi'a sayi'atika fa innaka tatasaddaq 'al muhtajin. Apabila engkau ingin agar dosa-dosamu itu diampuni dan dipadamkan, maka hendaknya engkau bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini tentunya sedekah tatawu barakallahu fikum macam-macam bentuknya ya. Kita ngasih orang miskin, orang fukara, orang yang butuh itu termasuk yang tatawu yang sunnah hukumnya, yang mustahab. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau yang zakat tadi sedekah yang apa? Wajib. Itu yang zakat. Nah, barakallahu fikum. Qaluhu was-salatu ar min jawfil lail. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Nah, pertengahan malam maksudnya di sini adalah pertengahan malam terakhir itu yang afdalnya. Karena berkaitan apa? Eh, bertepatan juga dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala kemana? mana? Ke langit dunia. Qala tsumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' Lambung-lambung mereka terpisah. Maksud terpisah itu tidak menempel dari tempat tidurnya. Namanya 'anil madaji'. Jadi lambung-lambung mereka terpisah. Nah, terpisah dari mana? Dari tempat tidurnya. Maksudnya bangun orangnya. Paham ya? Karena kalau biasanya orang tidur itu kan lambungnya nempel dengan tempat tidurnya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, dipermisalkan bahwasanya apa? Mereka adalah orang-orang yang bangun malam. Hatta balagha ya'malun as-salatu minha fariidhatun wa minha nafilatun. Salat itu sendiri ada yang wajib, ada yang sunnah. Wa afdalun nawafil salatul rajuli fi jawfil lail. Dan salat sunnah yang paling abdal adalah salatnya seseorang di pertengahan malam. Jadi jangan malas-malasan ya. Sepertiga malam terakhir apalagi sekarang kita berada di musim hujan ya. Nah, barakallahu fikum kalau sepertiga malam terakhir biasanya dingin, itu ujian yang sangat luar biasa. Kita mampu enggak menepis? Nah, barakallahu fikum enam bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk yang berupaya untuk apa? Agar kita senantiasa nah barakallahu fikum meninggalkan syarat Allah. Kalau mampu bangun. Nah, walaupun dingin bangun. Kecuali kalau sakit, capek itu boleh diawalkan sebelum tidur. Tapi kalau misalkan sehat, enggak ada keluhan capek atau istilahnya enggak sakit, upayakan bangun sepertiga malam terakhir. Bertepatan dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke mana? Ke langit dunia. Tiga jaminan yang minta diberi, berdoa dikabulkan, minta ampun diampuni. Naam. Kita lihat di sini. Wa abdalun nawafil salat rajuli fi jawfil lail. Salat sunnah yang paling abdal adalah salatnya seseorang di pertengahan malam, yakni wasatul lail, pertengahan malam. Li'annahu waqtu naumin nas, karena di pertengahan malam itu waktu tidurnya manusia. Perhatikan baik-baik, waktu tidurnya manusia sehingga sepi. Coba antum kalau bangun malam, seperti malam terakhir atau jam 2 malam, rasanya sepi dan biasanya pikiran masih kosong. Kosong itu malum, maksudnya belum terpikirkan perkara-perkara dunia sehingga kita lebih khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat wa waktu hudu'in dan juga waktu tenang. Seperti malam terakhir mana ada yang berisi atau istilahnya suara bising atau yang semisalnya biasanya tenang. Paling-paling suara jangkrik ya atau suara-suara hewan-hewan kecil itu ya. Tapi kalau suara manusia bisa jadi sedikit biasanya. Nah, oleh karena itu waktu yang tenang wa yakunu ba'da naumin wa rahatin. Maka salat malam tersebut hendaknya dilakukan setelah tidur dan setelah istirahat. Fa yakunul insanu hadiral qalb. Nah, maka menjadilah manusia di saat tersebut bisa menghadirkan hatinya karena tenang tadi. Eh, suasana yang tenang, suasana yang sepi itu biasanya lebih cepat bisa menghadirkan hatinya sehingga khusyuk dalam salatnya. Wa yakunu al-insanu qad akhadha hafzahu minan naum tsumma yaqumu nasyitan. Dan hendaknya seseorang itu sudah mengambil bagiannya dari tidurnya tadi, kemudian dia bangun malam nasyitan dalam keadaan apa? semangat. Ini menunjukkan bahwasanya nah barakallahu fikum mata itu memiliki hak sebagaimana sabda Rasulullah SAW alaihi wasallam fa'ati likulli haqqin haqqahu Berikanlah setiap yang memiliki hak itu haknya. Hak mata ketika capek diistirahatkan, ditidurkan. Oleh karena itu, ketika ada salah salah satu tiga atau salah satu dari tiga orang atau tiga orang dari kalangan sahabat saat itu, ada yang bersumpah, wallahi demi Allah, karena dikabarkan tentang ibadahnya Rasulullah. Tanya kepada sebagian istri Rasulullah bagaimana ibadahnya Rasulullah. Setelah dikabarkan apa? Ka'annahum taqalluha Seakan-akan para sahabat tadi merasa, wah ibadahku masih sedikit. Ibadahku belum ada apa-apanya. Akhirnya mereka bersumpah, wallahi demi Allah, la aku laila wala anam. Bayangkan. Sungguh aku akan sholat malam terus, enggak mau tidur, enggak pernah tidur bayangkan. Tapi ternyata apa? Perbuatan ini enggak bagus. Karena apa? Termasuk takalluf fiddin membebankan diri dalam masalah agama enggak boleh. Akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Setelah mendengar kabar tersebut, yang satunya mengatakan, "Demi Allah, aku akan salat malam terus, enggak mau tidur." Yang satunya mengatakan, "Wallahi la asuman nahara wa la uftir." Demi Allah, aku akan puasa terus, enggak mau buka. Yang satunya mengatakan, "Wallahi, na barakallahu fikum la atazawwajun nisa." Demi Allah, aku enggak akan menikahi wanita. Kabar ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian setelah itu Rasulullah keluar seraya berkata, "Antumul ladzina qultum kadza wa kadza." Kata Rasulullah, "Kalian yang mengatakan seperti ini seperti ini." Rasulullah langsung mengatakan, "Wallahi inni la akhsyakum billahi wa atqakum lah, walakinni asumu wa aftir wa aqum wa anam wa atazawwaju nita faman raghiba an sunnati falaysa minni." Kata Rasulullah. Artinya apa? Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi aku puasa dan buka, tidur dan juga salat malam dan juga menikahi wanita. Apa kata Rasulullah di akhir hadis? Man raghiba sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan bagian atau bukan sejalan dengan jalanku. Na'am barakallahu fikum. Syahidnya ikhwan fillah azza wa jalla, Antum ketika salat malam qiyamul lail, enggak perlu panjang lebar kalau tidak mampu, cukup sederhana. Dua rakaat salam, kemudian ditutup dengan witir satu rakaat. Sederhana, simple, sudah melaksanakan tugas. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau mampu diperpanjang tidak masalah. Rasulullah mengatakan wa idza wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil masya. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil masya apabila salah seorang di antara kalian salat, paham ya? Nam salat untuk sendirinya, sendirian, yutawil masya, maka perpanjanglah sesukamu. Jadi kalau sendirian bebas, tapi kalau salat menjadi imam untuk manusia yang di belakang imam itu tabur baur, ada orang awam, ada anak kecil, ada orang tua, yukhaffif hendaknya imam tadi memperingan. Paham ya? Memperingan bacaannya sehingga tidak memberatkan orang yang di belakangnya. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah kita lihat berikutnya. Qala ta'ala inna nasiatal laili hi ashad wat'an wa aqwa muqila. Sesungguhnya orang yang bangun setelah tidur, oh nana maksudnya, itu lebih kuat langkahnya dan lebih apa? Nah barakallahu fikum sempurna istirahatnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di situ kalau orang itu misalkan nggak tidur, mungkin capek dia sholatnya. Tapi kalau tidur terlebih dahulu, kemudian sempurna tidurnya, nah bangun malam dalam keadaan dia sudah semangat. Dalam keadaan dia sudah apa? Mengambil jatah tidurnya tadi itu. Nah barakallahu fikum. Kita lihat, wa nasyi'atul lail hiya al bak dan naum. Nasyi'atul lain itu maksudnya apa? Bangun setelah tidur. Wa minal laili fatahajjat bihi Nah lak dan ambillah dari sebagian malam itu untuk tahajud sebagai amalan tambahan untukmu. Tahajud itu maksudnya adalah qiyamul lail, salat malam tadi itu. Masuk dalamnya apa? Tahajud yang umum, masuk juga witir. Ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir malam salat kalian itu apa? Witir. Witir itu paling sedikitnya berapa rakaat? Satu rakaat. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Mana kalau malam capek Ustaz. Anak witirnya siang aja lah Ustaz. Siang enggak ada witir. Paham ya? Siang nggak ada witir. Siang itu genap semuanya. Kalau dia menggantikan witir yang malam terluputkan, boleh diganti siang tapi genap. Satu menjadi dua, tiga menjadi empat, paham ya? Lima menjadi enam. Paham maksudnya? Karena salat yang namanya salat witir itu malam hari. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fillah azza wa jalla, kita lihat di sini. Waqat qala sallallahu alaihi wasallam ahabbu sholati ila Allah salatu Dawud alaihi salam wa ahabbu siyami ila Allah siyamu Dawud wa kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutsah wa yanamu sudusah wa yasumu yawman wa yaftiru yawman masyaallah. Salat yang paling Allah Taala cintai adalah salatnya Dawud alaihi salam. Kita lihat nanti salatnya bagaimana. Wa ahabbu siyam dan puasa yang paling Allah Taala cintai adalah puasanya Dawud alaihi salam. Maksudnya puasa apa ini? puasa sunnah. Solatnya solat apa? Solat sunnah juga. Wakana yana yanamu Dahulu Dawud alaihissalam tidur itu sampai pertengahan malam. Wayaku musulusah, sepertiga malam terakhir beliau bangun. Wayana musudusah dan tidurnya seperenamnya. Wayasumu yauman wayuftiru yauman. Puasa sehari, buka sehari. Ini puasa Daud ya. Itu yang paling abdol. Jangan lebih dari itu. Puasa wisal haram. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Datang dalam hadis yang sahih, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an anil wisal. Rasulullah melarang puasa wisal. Puasa wisal itu, nah barakallahu fikum misalkan sekarang sahur, nanti buka itu enggak buka. Besok sahur enggak makan juga, besok waktu buka baru buka. Paham ya? Jadi, nah barakallahu fikum Nah, termasuk perkara yang memberatkan diri di situ. Karena khusus untuk Rasulullah. Oleh karena itu ketika para sahabat komentar, "Ya Rasulullah, inna tawasil." Ya Rasulullah, engkau puasa misal. Nah, Rasulullah mengatakan apa? Lastu hayatikum. Aku enggak seperti keadaan kalian. Innama at'amani rabbi wasaqani. Atau kama qala sallallahu artinya apa? Kalau aku memang diberi makan oleh Rabbku dan diberi minum. Maksudnya bagaimana? diberikan kekuatan seperti orang yang makan dan minum sehingga Rasulullah mampu untuk melaksanakannya. Adapun umatnya puasa yang paling abdal, puasa sunnah puasa Dawud. Paham ya? Senin Kamis juga bagus. Puasa Dawud lebih bagus lagi bagi yang mampu dan juga apa? Nah barakallahu fikum. Naam dia bisa menjamak kebaikan-kebaikan yang lainnya. Adapun yang bagi yang enggak mampu semampunya. Nah kita lihat berikutnya. Yaqumu as-sulusa alladhi ba'da an-nisf yaitu bangun malam sepertiganya, enam yang setelah apa? pertengahan malam. Jadi pertengahan malam kan kurang lebihnya sampai jam 12 ya. Nah, barakallahu fikum selebihnya nanti sepertiga malam terakhir jam 3 malam, setengah 3 itu enggak masalah. Itu bangun gitu ya. Bangun. Hadza huwa jawful lail. Inilah yang dikenal dengan apa? pertengahan malam. Wa yusadifun nuzul al-ilahi fi akhiril lail dan bertepatan juga dengan apa? turunnya Allah Subhanahu wa taala di akhir malam tersebut. Bayangkan, turun ke langit dunia memberikan jaminan tiga perkara tadi. Berdoa dikabulkan, minta diberi, minta ampun diampuni, bayangkan. Ini enggak terulang dalam sehari semalam berapa kali? Hanya sekali saja enggak terulang dua kali. Oleh karena itu sempatkan barakallahu fikum, sempatkan. Nah, banyak-banyak berdoa, apalagi sekarang kita berada di zaman-zaman yang apa? Lagi marak-maraknya virus katanya. Paham ya? Itu harus banyak-banyak berdoa barakallahu fikum. Sepertiga malam terakhir doanya dikabulkan. Paham ya? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibebaskan dari virus-virus yang berbahaya barakallahu fikum. Nah, karena apa? Karena kalau orang lalai dari berdoa, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang bikin kadang orang banyak pikiran. Paham ya? Bagaimana ya? Bagaimana mau kerja gak jadi, kemudian mau aktivitas gak jadi, mau belajar pun malas. Lah kenapa nanti takut kena virus ini, virus itu? Tawakal Allah. Setelah kita berusaha menjaga sebab-sebabnya sudah kita tempuh, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. La adwa, tidak ada penyakit yang menular kecuali apa dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Hatta virus-virus yang antum dengar, virus corona atau yang semisalnya itu, itu pun kalau seandainya ke orang yang terkena kok meninggal, itu sudah takdirnya. Paham ya? Bukan semata-mata virus itulah yang bikin orang mati. Yang membuat mati dan meninggal adalah Allah Subhanahu Wa wa taala. Kita hanya menempuh sebab-sebabnya, jaga kebersihan. Sebelum makan mungkin cuci tangan, ya enggak? Kemudian na barakallahu fikum, intinya apa? Jangan hidup dengan kehidupan yang jorok, paham ya? Pakainya kotor dipakai terus misalkan, upayakan harus apa? Menjaga kebersihan. Nah, barakallahu fikum termasuk juga apa? menempuh sebab menempuh sebab jangan wah itu berarti enggak takut dengan virus ini ya kita katakan bukan bermakna demikian takut yang tobi itu wajar Khauf itu wajar, bukan kesyirikan, tapi kalau antum takut sampai tak, saking takutnya nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat, itu nanti takut yang terjatuh dalam kesyirikan waliyadzubillah. Hati-hati barakallahu fikum. Wajar saja, santai aja. Yang penting kita banyak berdoa, banyak apa? Berzikir. Kalau antum banyak berzikir, pagi, petang atau semisalnya hati itu apa? Tenang. Ingat-ingat firman Allah taala yang ada lafaz hasrnya ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah Taala hati itu tenang, bukan dengan yang lainnya. Kalau antum banyak berzikir, udah enggak tersibukkan dengan yang lainnya. Tapi kalau dikit-dikit medsos, medsos, medsos, wah kepala pusing nih. Mau berangkat mau belanja pun takut akhirnya apa? Allah musta'an. Bismillah, tawakal Allah. Paham ya? Setelah menempuh sebab yang syar'i, sebab yang diperbolehkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai antum mau takutnya itu melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Banyak-banyak berdoa barakallahu fikum, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam terakhir di antaranya. Sepertiga malam terakhir. Yajma' baina jawfil lail wa baina akhiril lail. Menggabungkan antara pertengahan malam dan antara akhir malam. Waqtan nuzulillahi. Waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala. Fayajma'u baina fadilatain maka dia mengumpulkan di antara dua keutamaan. Masya Allah. Faman arada an yahsula ala hadal ajri, falyurattib al-qiyam fi hadal waqt. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan pahala ini, maka hendaknya dia bisa mengatur untuk bangun malam pada waktu tersebut. Sepertiga malam terakhir. Bangun malam, solatnya disaksikan oleh para malaikat. Bertepatan dengan turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan barakallahu fikum. Nah, jangan malas-malasan. Karena sebagian orang mungkin Ya, yang dulu malas-malasan itu upayakan hindari. Karena yang namanya malas-malasan itu penghambat. Nggak barakallahu fikum penghambat seorang hamba apa? Untuk melakukan apa? amalan-amalan ketaatan yang lainnya. Jadi upayakan malas itu ada waktunya. Paham ya? Kalaupun bisa nggak usah malas-malasan. Semangat, eh ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Semangatlah engkau terhadap perkara yang bisa memberikan manfaat kepadamu dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan merasa lemah atau berputus asa. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an kita lihat berikutnya. Qala Summa tala tatajafa junubuhum 'anil madadi' hatta balagha ya'malun. Yaitu lambung-lambung mereka melayang atau tidak menempel dari tempat-tempat tidurnya. Maksudnya apa? Bangun hatta balagha ya'malun, yakni yaqumuna bil lail, ya enggak? Bangun malam karena biasanya musim dingin tuh ya dingin cuacanya ya. Nah, barakallahu fikum terkadang mau bangun berat badannya walaupun kurus. Paham ya? Nah, terkadang yang sudah terbiasa walaupun gemuk badannya karena ada kebiasaan ringan dia bangun. Karena ini namanya ibadah seperti ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu surga itu apa? Diliputi dengan perkara-perkara yang berat. Enggak ada orang masuk surga ringan itu. Paham ya? Hujibatil jannah bil makarih. Surga itu dibentengi dengan perkara-perkara yang apa orang itu biasanya nggak suka berat bang ya bangun malam berat tapi kalau kita upayakan kita berusaha bisa Insya Allah barakallahu fikum enam letakkan sebab-sebab yang diperbolehkan alarm misalkan nah barakallahu fikum didekatkan telinga kita biar kedengaran nah barakallahu fikum kalau seandainya merasa risih kalau dengar kemudian dimatikan ya agak jauh dikit lah biar kita bangun. Bang ya caranya gitu. Semuanya diatur dengan siasat yang syar'i, politik yang syar'i. Diperbolehkan ya. Nah, mainkan politik yang ada pada diri kita. Bagaimana berpolitik ini bagaimana caranya biar bangun? Politiknya dimainkan. Oh, berarti alarm alarmnya agak jauh dikit. Karena kalau dekat dimatikan lagi sama dia. Nah, akhirnya enggak jadi bangun, terlambat dia. Tapi kalau agak jauh dikit berisik, wah dia bangun. Nah, bangun itu jangan matikan toh. Matikan plus wudu. Ini contohnya ya. Maksudnya siasat seperti itu siyasat syar'iyah. Paham ya? Maksudnya politik yang syar'i itu enggak masalah. Antum berpolitik di situ. Berpolitik agar dapat salat malam. Caranya tadi itu alarmnya jangan dekatkan telinga kita, agak jauh dikit. Karena biasanya, biasanya ya, orang ketika tidur mendengar suara alarm itu enggak dalam keadaan enggak sadar dia, matikan lagi sama dia. Tapi kalau agak jauh kedengaran berisik, nah, baru dia bangun. Nah, barakallahu fikum. Syahidnya ikhwan fillah azza wa jalla jangan sampai meninggalkan salat malam tanpa udzur yang syar'i. Hukumnya sunnah apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Naam. Kita lihat di sini. Wa yatrukun al-madadi' ad-dafi'ah fi shita. Dan mereka orang-orang yang meninggalkan tempat-tempat tidur mereka yang hangat di musim dingin, bayangkan. Tempat tidur yang hangat dia tinggalkan. Wal madadi' al-murihah dan tempat tidur yang Naam barakallahu fikum, tenang serta tempat tidur yang enak dan menyenangkan dia tinggalkan. Yatrukuna ma yuhibbuna wa yaqumuna li ta'atillahi azza wa jal. Mereka meninggalkan perkara yang mereka cintai demi apa? Untuk menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaunuhum yatrukuna al-madaji' wa yaqumuna dalilun ala sidqi imanihim penting ini. Keadaan mereka meninggalkan tempat-tempat tidur tadi itu dan mereka bangun untuk menegakkan qiyamul lail itu dalil bukti yang menunjukkan jujurnya keimanan mereka. Jadi jangan malas-malasan ya barakallahu fikum, baik para santri yang pulang pergi pun sama saja. Bukan bangun malamnya kalau di pondok saja. Kalau di rumah nanti enak-enak, jangan. Paham ya? Yang namanya sudah amalan ibadah itu mau di pondok di luar pondok sama saja, ya enggak? Nah, barakallahu fikum jangan kalau di pondok semangatnya Masya Allah bangun pertama dia, tapi kalau di rumah kesempatan, jangan. Paham ya? Itu kurang tepat seperti itu ya. Di rumah, di pondok, di ma'had yang namanya ibadah senantiasa kita tumbuhkan barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Jadi harus ada upaya ya, harus ada upaya dan usaha. Naam. Ikhwani fi din azza jazakumullah. Wa mahabbatihim lil khair dan bukti yang menunjukkan bahwasanya cintanya mereka kepada kebaikan. Wa aidan al-qiyam fi jawfil lail aktsar ikhlasan li'anna an-nasa na'imuna la yarawnahu masyaallah. Seperti itu pula kata beliau, Orang kalau bangun malam di pertengahan malam itu biasanya lebih ikhlas. Kenapa lebih ikhlas? Orang nggak ada, sepi. Paham ya? Orang pada apa? Tidur tidak melihat. Sehingga apa? Keadaannya itu lebih tenang di situ. Oleh karena itu barakallahu fikum termasuk apa? Termasuk salah satu orang yang mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala di antaranya apa? Na'am barakallahu fikum wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat Orang yang dia itu berzikir ingat kepada Allah sendirian. Bisa jadi qiyamul lail salat malam sendirian, sepi, kemudian sampai mengeluarkan air mata, menangis, mengingat apa? Nam barakallahu fikum nam bagaimana surga dan neraka atau semisalnya. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. perhatikan baik-baik. Summa qala ala akhbiruka bi ra'sil amri kullih wa 'amudihi wa dhirwatis sanamih. Apakah kamu mau aku tunjukkan, aku kabarkan kepadamu tentang enam sumber perkara seluruhnya dan juga tiangnya serta puncak yang tertingginya yakni alladhi yajma' laka kull hadhil umur maksudnya yang menggabungkan untukmu semua perkara ini qala ra'sul amri Islam dan perhatian baik-baik ini ya nah barakallahu fikum sumber semua urusan ini pusatnya adalah Islam jadi kalau enggak ada Islam enggak sah semuanya Eh, jadi Islam inilah yang dikatakan sumber utamanya. Karena apa? Islam ini pun apa? Nah, barakallahu fikum bukan sekedar ucapan saja, bukan sekedar pengakuan kita lihat mana Islam. Wal Islamu huwal istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah apa? Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah serta tunduk dan patuh kepadanya dengan mentaatinya. Wal bara'ati nasyirki wa ahlihi dan berlepas diri dari kesyirikan serta dari pelakunya. Fahada ta'rifuhu bi arkanihi al-khamsah allati marrat. Inilah definisi Islam dengan rukun-rukunnya yang lima yang sudah kita lewati. Ingat-ingat ya, definisi Islam al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dengan apa barakallahu fikum mentauhidkannya Kemudian apa? Kemudian tunduk dan patuh dengan mentaatinya. Kemudian berlepas diri dari kesulitan dan pelakunya. Mahum salah ya? Itu definisinya apa? Al-Islam. Jadi al-Islam itu bukan apa? Bukan hanya sekedar nama saja. Bukan hanya yang tertulis di mana? Di KTP, di paspor, bukan, tapi amalannya para kalau Naam. Allahul musta'an. Naam. Ikhwan fi din azza wa kita lihat berikutnya. Qala wa amuduhu as salat Tiangnya adalah salat. Ya, tiang agama Islam itu salat. Nah, dipermisalkan bagian bagaikan rumah. Kita lihat, amudul Islam as salat Tiangnya agama Islam itu adalah salat. Mislu al-amudinil khaimah wal bait. Seperti tiang-tiang untuk tenda dan rumah. Tenda itu biasanya ada tiang walaupun sekecil apapun untuk apa? Untuk menguatkan. Mungkin tenda yang campur dengan tali atau semisalnya. Intinya ada tiang-tiang yang sebagai penguat. Rumah juga seperti itu Fal baitu was saqfu la yaqumu illa ala umudin, illa ala illa ala umudin. Maka yang namanya rumah dan juga atap itu enggak akan berdiri kecuali apa? Ada tiangnya. Apa maksudnya? Tiang itu enggak harus yang nampak seperti ini. Pojok-pojokan itu dianggap tiang juga karena asal usulnya juga ada sesuatu yang berdiri. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi, yang namanya rumah dan atap itu enggak akan bisa berdiri kecuali ada tiangnya. Nah, Wa kadzalikal Islamu la yaqumu ila 'ala shalah. Seperti itu pula Islam tidak akan tegak kecuali dengan apa? Dengan salat. Falau annaka 'amilta jami'al a'malil Islam illa shalah fa innahu la yaqumu lakal Islam. Masyaallah. Allahu musta'an. Walaupun kamu mengerjakan semua amalan-amalan agama Islam ini, tapi kok enggak salat, maka kamu belum mengamalkan Islam ini dengan sempurna. Paham ya? Karena intinya apa tadi tiangnya? Salat. Naam. Kama law annaka ahdartal khaymah wal autat wal atnab wa lam tuhdir amudan tuqimu bihi al khaymah lam tantafi' biha. Sebagaimana permisalannya kalau seandainya kamu menghadirkan tenda, tali-talinya, nah kemudian penguat-penguat yang lainnya tapi kamu tidak menghadirkan tiang, nah langsung di, di, berdirikan tenda tersebut tidak bermanfaat karena roboh nanti. Roboh enggak kuat ya. Nah barakallahu fikum seperti itu. Fala budda min istima'i hadil umur, maka harus terkumpulkan perkara-perkara ini. Wa ahammu syai'in al-amud. Dan yang paling pentingnya apa? Amud tiang. fas hiya amudul Islam. Maka salat itu tiang agama Islam. Jadi kalau orang kok mengaku agama Islam enggak salat, itu berarti dia bagaikan orang yang tidak punya tiang tadi itu. Allah musta'an. Jadi roboh, enggak bermanfaat Islamnya. Ikhwani fi din azza wa Kita ambil dikit lagi. Qala wa dirwatus salamihal jihad dan puncak yang paling tingginya adalah jihad. Jadi setelah salat tertunaikan ada juga sana amalan yang puncak paling tertingginya agama Islam itu adalah jihad. Al jihadu fi sabilillah azza wajal. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa qital kuffar li'la'i kalimatillah. Yaitu membunuh orang-orang kufar dalam rangka menegakkan meninggikan kalimat Allah yaitu apa? La ilaha illallah. Bukan seperti orang yang digembar gemborkan nam barakallahu fikum jamaah apa? Ansarud Daulah, jat jamaah Ansarud Daulah, ISIS, jaringan Al-Qaeda, jihad. Oh, jihad yang dibunuh orang orang orang muslim. Jihad apa coba bayangkan? Paham ya? Nah, barakallahu fikum pembunuh diri dibilang jihad katanya. ha? jalan menuju jannah firdaus katanya. Jalan menuju apa? Surga Firdaus. Bunuh sana, bunuh sini, bom sana, bom sini. Itu bukan jihad barakallahu fikum na'am, tapi itu jahat. Paham ya? Itu perbuatan yang jahat seperti itu. Kalau jihad enggak seperti itu. Eh, bagaimana kok kita katakan perbuatan jahat, pemimpinnya enggak mau ke depan. Pemimpinnya yang ngomongin kowar-kowar tadi itu mana? Pemanas-manas itu buat dia duluan. Ustaz antum duluan Ustaz, enggak mau dia. Padahal surga kan kalau seandainya benar, ustaznya yang pertama kan tak contohkan nih. Paham ya? Enggak mau anak buahnya dikasih rompi ada bomnya, duluan sana katanya. Allah musta'an. Surga Firdaus. Ustadznya belakangan nggak tahu beneran atau tidak. Ini yang namanya apa? Barakallahu fikum, tindakan kejahatan. Jahat bukan jihad ini. Allah musta'an. Ikhwan fi din azallakumullah, jangan sampai tertipu dengan gerak-gerik mereka yang terkadang mereka tauhid, la ilaha illallah katanya. Tapi apa? Praktek amalannya hanya mengandalkan apa? Panas-panasan saja tidak didasari dengan ilmu, terkadang dibodoh-bodohin. Allah musta'an. Bukti yang sangat konkret dan nyata yang antum dengarkan tadi barakallahu fikum, jarang sekali pemimpinnya langsung yang nyontohkan itu. Paham ya? <laughs> Nah, barakallahu fikum mesti anak buahnya suruh maju duluan. Eh? akhirnya seperti itu keadaannya. Kalau benar-benar surga ngapain kok malah nyuruh orang lain itu loh. Ya enggak? Kalau benar-benar surga berdaus, kenapa kok dia enggak duluan dia itu loh? Kan segera ingin menikmati surga kan, nyuruh orang lain. Nah ini kejanggalannya di sini kejanggalannya. Allah musta'an. Jangan tertipu para kalafikum, walaupun berjubah, berjenggot, bersorban, eh, bendera hitam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah jangan tertarik. Itu semuanya hanya subhat, hati-hati para kalafikum. Naam. Kita lihat di sini. Wa izalati syirki wal kufri minal ard dan tujuannya adalah apa? Menghilangkan kesyirikan dan kekufuran dari muka bumi ini. Li'anna Allah khalaqan nas li'ibadatih. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Allah Ta'ala Allah telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sekarang jin dan manusia itu sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita dan jin itu sama, sama-sama diperintahkan untuk apa? Beribadah. Tapi beda alamnya. Kalau kita alam yang nyata, yang dohir, zin itu alam yang gaib. Sehingga kita tidak bisa melihat, walaupun mereka bisa melihat kita. Dan tidak menutup kemungkinan di majelis-majelis ahlus sunnah itu hadir di situ juga para jin ahlus sunnah juga. Mungkin nggak itu? Mungkin, cuma kita nggak melihat. atau nggak melihat. Tapi mungkin saja karena alamnya beda. Paham ya? Karena jin itu sebagai manusia. Seperti manusia ada yang sunni, salafi, ada yang syi'i, ada juga yang sufi, ada juga yang Muktadi, ada juga yang RII. Paham ya? Ada juga yang roja misalkan macam-macam. Paham ya? Manusia juga sama kan? Itu karena sama-sama terbebani syariat tadi itu. Paham ya? Jin itu macam-macam juga. Jadi tidak menutup kemungkinan di majelis Ahlu sunnah hadir dalamnya apa? Para jamaatul jin para jamaah jin, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Mereka melihat kita. Ikhwan fiddin azan jazakumullah. Kalau mau lihat kisahnya yang sangat mengharukan, baca sendiri surat Al-Jin. Paham ya? Dengan tafsirannya, dengan terjemahannya, antum akan bisa melihat bagaimana nah barakallahu fikum sejarah jin. Nah, perjuangan dan juga dakwahnya jin. Nah, barakallahu fikum. Jadi, Jin itu ada yang muslim, mukmin, ada yang kafir juga. Jangan semuanya kita katakan jelek. Ada yang mukmin, muslim, ada juga yang sunni salafi. Naam. Ikhwani fid din azan Jalla kita lihat di sini. Fa idza abadu ghairallah fa innahum yuqataluna hatta yarji'u ila islam wa ila ibadatillah. Kalau mereka menyembah beribadah kepada selain Allah, maka mereka diperangi hingga mereka kembali kepada Islam dan kembali kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. al muslimun kita lawan. Ini pun dengan catatan perhatikan baik-baik ini, kalau kaum muslimin mampu untuk memerangi mereka. Wa idza yastati'u fa innahum yasbiruna ila an tahsula al-istita'atu wa tan na'am wa tasnahal fursah. Kalau kaum muslimin enggak mampu, maka sabar. Sabar sampai mendapatkan kemampuan dan juga apa? nah mendapatkan yang namanya kesempatan. Fayuqatilunahum min ajli maslahatihim. Maka kaum muslimin memerangi mereka dalam rangka kepentingan kaum muslimin. Al muslimuna yuqatiluna al kuffar min ajli maslahatil kuffar. Dan bahkan kaum muslimin pun mereka memerangi orang-orang kufar dalam rangka apa? Kepentingan orang kufar sendiri biar mereka selamat. Kalau mereka masuk Islam selamat. kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah selamat. Kepentingan untuk mereka juga li ikhrajihim minal kufri ilal iman untuk mengeluarkan mereka dari kekufuran menuju apa? keimanan. Wa minadh dhulumati ilan nur dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Wa minan nari ilal ilal jannah dan mengeluarkan mereka dari api neraka menuju surga. Wa laisa tam'an fihim aw raghbatan fi safki dima'ihim aw akhdhi amwalihim penting ini. Bukan semata-mata karena kita rakus ingin menguasai mereka, eh, senang untuk menumpahkan darah mereka atau ingin mengambil harta mereka bukan. Tujuan pertama apa? Kepentingan untuk mereka gitu loh. Kalau mereka mau masuk Islam, selamat. Kalau mereka mau menganut agama Islam, selamat, surga. Nah, seperti itu. Itu tujuan pertamanya. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna Dan perangilah mereka hingga tidak terjadi yang namanya fitnah itu kesyirikan atau yang semisalnya dan menjadi agama itu seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal jihadu durwatus sanamil Islam. Jihad itu adalah puncak yang paling tertinggi agama Islam. Li'annahu yadul ala quwwatil Islam karena jihad ini menunjukkan apa? Menunjukkan kuatnya agama Islam. Li'anna sanam innama yakunu lil bahima as-salimah al-qawiyyah. Dikarenakan sanam, sanam itu punuk. Tahu punuk enggak, Tum? Unta atau sapi jantan atau yang semisalnya itu biasanya yang normalnya itu ada punuknya, tergantung jenisnya juga ya. Punuk nah itu punuk itu sanam. Paham ya? Atau sinam. Nah, barakallahu fikum di situ itu terdapat pada binatang ternak yang selamat dan kuat biasanya. Maksudnya puncaknya. wujudus jihad bil Islam dalilun ala kuwatil Islam. Maka adanya jihad dalam agama Islam bukti tentang apa? Bukti yang menunjukkan kuatnya agama Islam. Wa tarkul jihad yadullu ala dha'fil Islam dan meninggalkan jihad menunjukkan apa lemahnya agama Islam. Ikhwani fid din azza itu diantara penyebutan yang apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu penjelasan mengenai bahwasanya puncak agama Islam yang paling tertingginya adalah jihad fisabilillah dengan rincian-rincian yang sudah beliau sebutkan dan juga dengan penjelasan-penjelasan yang pernah kami sebutkan juga bahwasanya jihad sebelum jihadul ada ala jihad apa? Jihadun nafsi. Setelah jihadun nafsi, jihadus syaitan. Setelah jihadus syaitan baru jihadul ada. Jihad melawan hawa nafsu dulu, tundukkan hawa nafsunya dengan dalil sehingga selamat. Di depannya masih ada musuh yang tersembunyi, yaitu bisikan-bisikan yang senantiasa menyerang kita, setan. Hancurkan dulu, kalahkan dulu setan tersebut. Biar niatnya apa? Ikhlas di dalam berjihad. Setelah itu baru jihad di jalan Allah. Melawan orang kufar niatnya sudah apa? Ikhlas. Caranya gitu barakallahu fikum. Naam. Nasallahu salamatan afiyah. Cukup sekian dulu yang nah bacaan kita terhadap Arba'in nawiyah Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin.